Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa dengan uh, Bohia. Saya akan menyampaikan uh, um, mempertanyakan ya masalah riba. Ada yang menerangkan dalam pengajian rebo Satu, kebetulan pengajiannya bergiliran. Nanti saya yang ketiga jamaah datang ke rumah apa katanya dari Kiai itu menerangkan bahwa bank bunga itu halal asal maksimal 2%. Kemudian yang kedua pakai koperasi ada SHU. Apa itu? Apakah SHU itu? Apa itu SHU? Sis, uh, usaha. Jadi kita menabung di koperasi, di RT, di RW, di desa, nanti setahun sekali RAT dapat keuntungan SHU. Apakah itu halal atau riba? Ada lagi yang semarak sekarang ini Pak Kiai. Satu aja ya karena dibagi satu. Masih pertanyaan satu saja. Riba ini. Satu, Masih riba pasti Pak ini. Satu aja. Ya Pak ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis yang Di sini ada hubungannya orang yang terlena dengan dunia. Di saat mereka berurusan dengan dunia riba dan dunia bank, cari duit, cari duit. Urusan dengan dunia riba. Berarti tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti murni urusannya dunia, biarpun katanya akhirat bohong. Nah, begitu. Segera hijrah kepada kemuliaan. Kalau orang awam selesai patuh fatwa ulama, akan tapi ada ulama yang sudah mulai mengemas. Kalau kurang dari persen nggak apa-apa. Dari mana itu? Haram, haram sudah selesai. Ya pun 0, setengah persen haram. Jangan didengar kuping. Ini fitnah menjadikan orang lemah untuk menegakkan syariat nanti. Tidak ada haram ya haram. Jangankan kok 0,5 persen. Kalau saya meminjam kepada anda uang 10 juta, kembalikan kepada saya plus pijet. Pijet saya itu haram sudah. Nggak usah dibuka ini semuanya. Bukan cuma sedikit, eh, riba itu bukan urusan rugi dan tidak rugi. Ada riba yang tidak ada ruginya tetap diharamkan. Jual beli emas dengan emas. Atau saya beli emas, ternyata waktu saya beli duitnya masih ada di rumah. Ini ada riba, selain riba korot ada. Jual beli emas harus kontan, dibayar seketika saat itu. Saya membeli emas, bayarnya besok, haram. Padahal saya untung, dapat emas yang bagus, penjual, penjualnya dapat duit utuh. Jadi tidak semua harus dirugikan, akan tapi intinya adalah dia melanggar Allah. Memang ada upaya-upaya untuk menghalalkan itu semuanya. Sudah haram-haram. Cuman sekarang, bagaimana yang sekarang masih berada di dunia, dunia riba itu? Allah maha luas. Ngadulah setiap malam kepada Allah. Ya Allah, entaskan kami dari kehinaan ini. Lebih mudah bagi dia untuk ngadu kepada Allah. Mungkin dia masih berada di kubang kehinaan itu, akan tapi dia sering adu kepada Allah minta ampun akan diampuni oleh Allah akan diangkat oleh Allah tapi menjadi masalah cari pembenar sudah melakukan kesalahan mencari pembenar naudzubillah tidak akan tobat dan itu biasanya silsilah orang itu silsilah orang yang mengentengkan agama coba dilihat mulai dari menutup aurat ngentengkan mulai dari ini ngentengkan dari ini biasanya gitu sudah mengentengkan ngentengkan ngentengkan ngentengkan ngentengkan urusan agama merengen dan awas hati-hati haram haram urusan kooperasi yang ditanyakan bagus sekali kalau hasil eh, eh, apa hasil usaha, Pak? Sisa hasil usaha, kalau memang syari koperasi yang koperasi yang syariah, ya hasil sisa hasil usaha ya sesuatu yang baik. Tapi yang menjadi masalah kalau koperasinya itu adalah ternyata meminjamkan kepada anggota, bayarnya harus lebih riba. Haram, selesai. Mau apa lagi? kini justru kalimat tegas, ini kami sayang dengan mereka. Cuman mereka saya tentu membisikkan biasanya, lo buya, itu nanti kan semua peminjam dari anggota itu harus mengembalikan dengan lebih lebihnya akan dikumpulkan nanti akan dikembalikan lagi kepada jamaah kepada anggota nah ini pinternya setan jangan tertipu oleh setan lu sama-sama dikembalikan kan lebih enak sesuai dengan syariat dari awal gak pakai tambahan pun sama-sama dikembalikan kenapa kau harus lewat neraka dulu mau masuk surga susah hawa nafsu coba sama-sama kelebihannya nanti akan dikembalikan kepada anggota sama-sama dikembalikan Kenapa tidak dari awal saja langsung nggak usah pakai tambahan? Kok oh, nanti juga dikembalikan? Ngapain pakai tambahan? Cuman rupanya tidak enak kalau saya tidak merasakan neraka jahanam. Ini problem ini, masalah besar ini. Makanya ayo kooperasi-kooperasi. Anda berjuang di kooperasi untuk menolong orang, tingkatkan sekarang. Kita kemas dengan syar'i. Makanya mohon doa kita akan mendoakan kooperasi syariah ini. Sudah dirintis insya Allah. Alhamdulillah dari pendukung-pendukung yang punya dana besar ini akan bergabung dengan kita untuk muat koperasi syariah dan syari kita tidak akan mengambil produk-produk yang ragu-ragu sudahlah ada sebagian itu transaksi yang dihadirkan di perbankan yang katanya bank syariah itu sesuatu yang tidak mendesak itu pun melanggar Allah ini bermasalah dan kami dukung bank syariah akan tapi ingat hei bank syariah harus patuh dengan syariat kami bergembira dengan adanya bank syariah akan tapi lihat ada kekurangan-kekurangan dalam produk-produk bank syariah ini hendaknya segera dibenahi dan ambil sesuatu yang mendesak Wong kredit emas saja dibahas sampai mendatangkan hujah. Saya kan kredit emas. Pakai hujah ada apa? Ini memang orang mendesak kalau tidak kredit emas pada mati ini benar. Kenapa harus hadirkan kredit emas? Hei bang syariat, dengar ini. Kami selalu mendukung bang syariat. Akan tapi kadang beberapa produk yang salah harus katakan salah karena saya sayang kepada Anda. Ada produk sampai kami dikasih lebaran bu yang agar kita nah, itu sudah jelas. Kalau jual beribu emas gede-gede berarti pembeliannya tidak kontan, tidak diberikan langsung ya dan biadin. Tidak diserahkan terima langsung. Ada yang tertunda dari sebagian pembayarannya. Itu hakikat riba yang disebutkan riba ya dan juga riba kopet di situ masuk. Akan tapi kata ilah dikemas oleh semua. Dan itu tidak mendesak. Jadi dok mohon doakan insya Allah ini tim sudah menggodok program untuk membuat dan nanti harus pegang dengan syariat. Jadi kita tidak mengejar untuk mm, apa namanya? Untuk untuk mencari keuntungan. Akan tapi keselamatan umat ini harus dijaga. Paling tidak untuk biaya operasional dengan produk yang yang yang halal yang bersih. Tapi ingat ketahuilah setan itu pintar. Setan itu tidak akan mengeluarkan orang dari kemaksiatan ke ketaatan langsung kemaksiatan enggak. Setan itu kalau menjerumuskan seseorang, seseorang bukan langsung dicabut dari kemaksiatan menu, dari ketaatan menuju kemaksiatan. Tidak. Akan tapi dari ketaatan dipindah kepada ketaatan yang dipalsukan. Sehingga dia merasa aman saja di situ. Akhirnya apa? Terus dia menikmati di dalam kehinaan. Tiba-tiba kaget di saat malaikat tiba, ajal datang, dia dikagetkan dengan kejahatan-kejahatan yang dikemas oleh setan. Setan seperti itu, setan dahsyat. Yaitu tadi, mulai dari kalau kecil tidak sampai riba. Sampai bahasa kooperasi yang penting nanti kan dikembalikan. Loh, Kamu dapat tuh dia kok susah? Kenapa? Kenapa Islam itu indah? Karena utang piutang itu biasanya terjadi untuk orang yang butuh. Sehingga kita perlu menolong orang yang butuh. Umumnya orang menghutang itu karena bu, butuh. Sehingga jangan sampai kita dolim kepada orang butuh. Memanfaatkan kesempatan seseorang di dalam kesempitannya. Ini adalah dolim di atas dolim. Naudzubillah. Makanya riba itu haram haram. Haram besar dosa gede. Ini ada sebagian orang itu yang masalah riba itu nggak pernah masalah bunga itu nggak pernah was-was. Eh urusan bab wudu was-was ini. Naudzubillah. Bertanya hukumnya makan kodok. Makan bunga tenang saja. Kodok makan menurut Tapi Imam Malik rahimahullah taala. Tapi makan riba, makan bunga adalah haram. Ini kita perlu dalam hal ini. Maka ketegasan ini penting karena kami cinta. Lalu ada yang berkata, Buya saya berada di bank konvensional gimana? Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Mengadulah setiap malam. Mungkin minggu depan akan dijawab kau. Akan dipindah ke tempat yang mulia. Mungkin tahun depan. Akan tapi yang tidak boleh adalah engkau rela di tempat itu. Dan bagi siapapun yang sudah terbebas dari kehinaan riba, atau bunga-bunga bank, jangan menghinakan saudara kita yang masih berada di bank. Yang ada bunganya. Karena kita tidak tahu bagaimana hatinya. Mungkin setiap malam mereka menangis merendahkan adat bukan pekerjaan ahli iman akan tapi kalau kita melihat saudara kita masih berada di kubang di bank-bank yang seperti itu, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah menolongnya. Awas jangan merendahkan. Sebab merendahkan adalah sifat yang buruk lagi tidak kalah dengan makan riba yaitu sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal gibri. Tidak akan merasakan surga kalau di hatimu ada sombong, biarpun hanya sekecil biji sawi. Sombong. Eh, sudah berasa, oh Alhamdulillah. Aku sudah tidak berurusan dengan bunga bang, Alhamdulillah. Tapi he, ha, ha. Loh, kok jadi ngerendahkan orang lain? Loh? Ngerendahkan orang lain dosa gede lagi. itu. itulah kerjaan setan. Akan tapi makna kasih sayang harus kita hadirkan. Kalau kita melihat saudara kita yang masih berada di bank-bank konvensional, kita doakan. Kenapa kita menyuruhkan semacam ini? Karena kita ingin bahasanya orang-orang kaya itu mendukung bank-bank syariah. Tapi sisi lain kami selalu mengatakan kepada semua, semoga nyampe ini kalimat ini. Yang berurusan dengan bank syariah, hendaknya dibenahi. Akan tapi berkata, tapi yang bekerja di dua bank syariah memang semuanya murni cari duit. Sekarang diniati cari duit sambil cari akhirat, selesai. Jadi harus ada perubahan dari bank syariah itu sendiri. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Jadi syar, kooperasinya harus syar'i. Peminjamannya tidak boleh ada tambahannya. Kalau sudah koperasi syariah, syari, bukan koperasi labelnya syariah. Tak kalau daging babi, kalaupun di, dikasih label daging kambing tetap bah, babi. Nggak boleh. Labelnya syariah tapi tidak syariah itu bohong, itu lebih bahaya lagi. Karuan daging kambing dikasih daging babi, nggak ada daging. Tentu tidak boleh berbohong. Akan tapi ketahuilah yang menjadi masalah adalah sesuatu yang tidak syar'i dikasih label syariah. Tapi ada stempelnya MUI. Wah, ini repot ini. Kita harus bertanya dengan Pak MUI dulu nih. Ngontrol atau tidak? Tugasmu apa? MUI itu tidak sekedar memberikan stempel, tidak. Ada tugas, ngontrol. Perkembangannya kayak apa? Sampai-sampai tercatat seorang punya rumah makan, dia tidak bukan seorang muslim, punya rumah makan, tidak ngerti halal haram, hanya mengajukan kemui lalu dikasih label ha, halal. Setelah itu apa berjalan semaunya sendiri. Halal haram nggak peduli. Semoga Pak Mui adalah diberi hibayah oleh Allah, bimbingan oleh Allah. Kita menginginkan semuanya selamat. Akan tapi mohon semuanya dengan serius. Tidak hanya stempel-stempel atau label-label diberikan, akan tapi setelah itu tidak dikontrol. Aslinya programnya itu harus dikontrol. Dan seharusnya dari anggaran negara itu membiayai mereka itu. Kalau biayanya nggak ada, itu yang menjadi dapat biaya dari yang diberi itu ya jadi masalah itu. Memang harus anggaran, melebihi dari anggarannya untuk olahraga seharusnya. Atau untuk mengembangkan pariwisata yang di situ akhirnya banyak kemaksiatan. Itu. Seharusnya lebih dari itu. Agar MUI itu bekerja benar-benar kalau semua yang pakai label halal harus dikontrol, tidak boleh keluar dari itu semuanya. Bukan label dikeluarkan hari ini, setelah itu sebebas-bebasnya. Kalau sudah pakai label babi pun bisa jadi kambing, nggak bisa begitu. Harus ada. Ini perlu pembenahan. Tapi ingat, pembenahan tidak akan mungkin kita buat kecuali ada keyakinan. Hak batil, halal haram. Tapi setelah itu perilaku kita harus tetap lembut kepada siapapun yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan. Baik.